Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kullu yajri li ajalin musamma. Yutaqdirul amra yufassirul ayati la'allakum bi rabbikum tuqinun. Suratul Rahdi utawi iki ku surat Rahdi. Rahdi maknane dasarin bledek utawi petir. Makiyatun utai surat Ra'di ku bangsa surat sing turun teng Mekah atau periode Makia. Illa wala yazalu ladina kafaru kecuali ayat wala yazalu ladina kafaru wala yazalu ladina kafaru kecuali ayat wala yazalu ladina kafaru al ayata lan kecuali ayat wa yaqulul ladina kafaru lasta mursala lan kecuali ayat wa yaqulul ladina kafaru lasta mursala al ayat Aw madaniyatun utawa tai surat Ra'du iku bangsa madaniyah illa walau anna Qur'anan kecuali ayat law anna Qur'anan al ayat. Salatun yiku telu aw arba untuk papat aw khamsun to lima aw situn to enam wa una ayat lan patang 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ra Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Uta Allah iku zat sing luwih pirsa ta ingkang pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing kasebut. Eh eh dihil ayatu tegese utawi ikilah pira-pira ayat. Iku ayatul kitab, iku ayat al Quran, ayat Quran iki ayat al Quran. Walidho fatu teidho fayu bimakna makna bimakna lan bi min. E ayatun nal kitab, ayat-ayat sangka Quran sangka kitab. Waladhi utai wahyu unzila kang den turun apa ladhi ilai kamaring sira mirabbika sanging pangeran sira. Wahyu sing diturono sangka pangeran sira ayat Quran utegese Quran. Utai waladi waladhi mubtada'un mubtada'. Khobaru kang te khobare mubtada iku al haqqu iku dawuh al haqqu. Maknane waladhi utawi wahyu. Unzila kang den turono apa ladhi ilaika waring sira mirabbika sanging pangeran sira Muhammad. Iku al haqqu iku barang sing hak. Maknane la syakka tegese ana kemamangan ku mujud fihi ing dalem Wala kita aksara nasi tapi neute akeh-akeh manusa. Eh ahlamak kata tegese penduduk Mekah ulai yu'minu lara podo iman sapa penduduk Mekah bi anna lukan sak temne hadal kitab utawa bi anna lu bi anna hadal wahya iku min indi ta'ala saking ngersane Allah taala Allahu Allah wa allah zat Rafa kang ngangkat sapa lazi as-samawati utawa kang meninggikan sapa lazi as-samawati ing pira-pira langit oleh kangkat bi ghairi amadin kelawan tanpa saka utawa kelawan tanpa tiang kelawan tanpa saka tarawnaha kang ningali sira kabeh ing iki samawat utawa ing al amat utawi al amat ku jam di jam elafat imat Wawa wa ti alamatu al ustuwana dikuti yang te saka Wawa wa tawi iki dawuh beneri bi Allah amda bi Allah amada kelawan yang ora ana saka wujud aslan babar pisan Sumat tawa alal arsi. Sumat tawa mongko nuli istiwa sopo Allah. Mongko nuli bertakhta Allah alal arsi ngatasi aras. Istiwa kelan istiwa kelawan bertakhta gitu. Ya iki kono nak manani yaliku kang layak apa istiwa bihi kelan Allah. Wasa sakhara lan ngatur Allah taala dalala sing ngatur Allah taala asam saing srengenge wal lan Kulon desa saben-saben suwiji min guma asam silan komar iku yajri kulo maku apa kulon to berputar sapa kulon. Fi falaki ing dalam falake kulin. Nggih nggih garis orbite kulin, falak nu garis orbit utawa ing orbite kulin. Li ajalin krana siji batas utawa tumeka maring siji batas musaman kang wis den tentokno. Imam Suyuti nafsiri yaumul kiamati utawa yaumal kiamati tegese dina kiamat, utawa yaumil kiamati tegese dina kiamat biru ngatur sapa wa ta'ala al amro ing urusan yakdi tegese mutus sapa wa ta'ala amro mulkihi ing kebijakan urusan kerajaannya Allah yufasilu jelasno sapa wa yubayinu jelasno sapa wa al ayat ing pira-pira ayat manane dalalati kudratihi utawi dilalah dalalah kiasine dalalati kudratihi tegese pira-pira barang sing nunjukno kemampuane Allah atau ayat-ayat sing nunjukno ke kuasaane Allah lalakum nono sira kabeh atau supaya sira kabeh amlama kabeh liko irabikum kelawan ketemu ning pangeran sira kabeh rupane si kelawan anane bas tangi sangka kubur dikutu kiruna iku dadi yakin sira kabeh Wa huwa ta'awwa wa allazi zat madda ingkang gelar sapa ladi basa atau tegese gelar sapa ladi al ardo ing bumi. Wajah alalan menciptakan sopuladi kholakotik segawe sopuladi diha ing dalam marat gawe roasi ing pira-pira gunung. Jibalan tegese pira-pira gunung sawabita kang kukuh kabeh kang kukuh kabeh atau kang tetep kabeh. Wa anhara lan gawe pira-pira sungai. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnan. Wa min kulli samarati lan saking saben-saben buah-buahan. Ja'ala gawe sapa Allah taala fi endem sama ini ing rong pasang pasang. Isna ini kang loro-loro. Mingkulinau in sanging saben-saben werna, sanging saben-saben jenis. Yuksi nutup sapa Allah taala. Yukti tegese nutup sapa Allah taala alaila ing wektu bumi. Bidul matihi kelawan petenge lail. Nutup annahara ing rino. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh inna fi dzalikal mazkuri satamna iku tetep ing dalam kono-kono barang sing kang wis kasebut la ayatin. Yaktine dadi pira-pira ayat dalalah dan sing pira-pira petunjuk ala wahdaniyat iki ta'ala ing atase keesaane Allah taala. kaum yang kedua kaum di kaum yang kedua kaum ya tafakaruna akan gelem mikir sapa kaum fisun ilahi ing dalam ya Allah. wafil ardi kita qita'um mutajawiratun Wafil ardi lan iku tetep ing dalam bumi. Kita ontai piro-piro patahan, ontai piro-piro potongan bumi, patahan-patahani bumi. Maknani biko untuk kese piro-piro tanah muhtalifatun kan beda-beda unsure. Mutaja wirodun kang saling berdekatan, kang saling tetangganan atau berdekatan. Mutala sikotun tegese ingkang saling ketemu. Famin hamong kau itu setengah sangi arep tibun bumi sing enak, utai sing subur. Wata bakunan bumi sing asin sing tandus, wa qalilu roi lan sing sithik hasile, wa kasiruhu lan sing akeh hasile. Wa wa tawi iki kabeh iku mindala ini kudratihi ta'ala setengah sanging dalil-dalil bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Wajanatun naning bumi yana ya pira-pira perkebunan, basa tinu tegese pira-pira perkebunan min anabin sanging pira-pira wit anggur, wazarun lan wit pari. Birofi atfan ala jannat wa syaru ala anab wa kata kauluhu wa nakhilun sinwan. Wa nakhilun lan kurma sinwanun kang wok berdompol-dompol kabeh, mana bertandan kabeh. Jamu sinwin ya utawi asin wa nakhilun sinwat ku annakhalatu iku pira-pira kurma utawa tandani kurma. Yasma'uha ingkang ngumpulno la ing nakhalat apa aslun apa dasar wasidun kang isi, Wa tatasyak abulan beda-beda atau perenca-perenca atau bercabang-cabang apa furuha apa farune cabang-cabangnya nasib wa ghairu dan lan kurma kang ora bertandan ora bercabang munfaridatan nekse kali ijen Yusko bima iwahid Yusko kang den sirami apa kabeh atau tusko kang den sirami kabeh bita iklan ta'il jannatu tegese den sirami apa pira perkebunan wa malan perkara kang ing dalam jannat wal ya ilan klan ya yusko Ail matkuru dikese den sirami apa tanduran kawus kasebut bima kan unsur banyu wahidin kang siji. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqud. Warufat nufaddilu lan no ingsun utawa mutamakno ingsun. Binuni lan nun wala ilan ya wa yufaddilu lan ngekeki kelebihan sapa Allah nak ngangge ya. Ba'daha ing sebagiane samarat ala ba'din ing dalam sebagian fil uquli ing dalam pira-pira rasa bidomil kafi klan dumai kafa sukuni halan sukuni kaf Famin kuluwin mongko itu sebagian rasane manis wa dan dan asem utawa kecut. Wawa TKB min dala ini kita ta'ala setengah sangking dalil-dalil kemampuan Allah Ta'ala. Inna fi dzalikal mazkuri satamne iku tetep ing dalem mengkono-mengkono barang kang kasebut la ayat nek dene dadi pira-pira tandha li min kedhe kaum yakiluna kang gelem mikir sapa kaum ya tetep baru natekse kang angen-angen sapa kaum. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhu. Wa in ta'jab lamun ngrasa aneh sira Muhammad, ngrasa janggal sira Muhammad. Ya Muhammad ya Muhammad, kowe ngrasa aneh min takdzibil kufari saking oleh mendustakan, oleh gorono wong kafir maling sira. Kowe nak gawa ambek omongane wong kafir, fa'ajabun mongko iku luwih gawokno. Fa'aja bin mongko itu luwih gawokno luwih aneh. Haki kon tegese luwih layak bil bil ujbi kelawan gawokno. Kauluhum te komentare kufar atau pengucape kufar. Fa'aja bin mongko itu luwih gawokno haki kon tegese luwih layak bil ajabi kelawan den gawokno dianggap aneh. Kauluhum te pengucape kufar. mungkirina haling ingkari kabelil bakti maring tangi sangka kubur rupane pengucapai kufar aiza kunna ana to nalikane wis ana kita iku turoban iku dadi turab dadi debu ta nah, inna ana to ta kita iku lafi khalqin ing dalam penciptaan jadi din ingkang anyar kene apa mungane wong kafir kok aneh di anal qadira karena sak wong sing mampu ala insya'il khalqi ing atase nglahirno makhluk atau menciptakan makhluk wa malan perkara takut dama kamu dhisik apa ma ala giri misalen ing atase tanpa contoh iku qadirun kuwasa ala jadi ing atase balekno ning kolku Wafil hamzah ini lan ing dalam hamzah loro, hamzah tengah ida kunna lan tengah inna. Fil maudhi ini ing dalam panggunan loro, maksudnya ya Aida kalian a inna. Atakiku te takik kados kira ahmas syuruh a ida a inna. Wa takiku ula lan akeko sing pertama tok watak tajilu sanyati lan ajil sing kedua. Wa idkhulu alifin lan manjinu alif benang ing dalam benang ma antaraning hamzah ten alal wajhi ing atase wajah loro watar kihalan tinggal tasir atau watar kuhalan tinggal nenggone ikilah idkholu alifin wa aten bil istiqam bil awal wa kober bisani wa ukra nang dalam kiro asing dia aksuhu teswali e istiqam bil awal lan khabar bisani berarti khabar bil awal istiqam bisani Ulai kau temu kono kono kafe ku ala dina wong ake kafar kang kodo ngafiri sopo la dina biro bim kelawan kedijayaan atau kelan kekuasaannya Allah. Wa ulai kate mengkono-mengkono kabeh iku ala glalu iku untuk pira-pira glenggu, pira-pira rantai fi anafihim ing dalam gulu-gulune ulaika. Wa ulai kate mengkono-mengkono kabeh iku ashabun nari iku penduduk neraka. Hum kang utai ulaika fi ing dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Wa nazala lan tumurun fi istijalihim ing dalam oleh ngesusokno kufar, mensegerakannya kufar al-adzab ing siksa oleh jalur segera mergo istizaan krana Apa sing turun waya naga naka ya. Lan amrit susu sopo kufar, jaluk mempercepat sopo kufar ka sira Muhammad. Jaluk mempercepat bisa ati kelan turune adab, il itu tegese turune adab. Qablal hasanati sejurungin untuk hasanah, ai rahmati tegese sejurungin untuk rahmat. Tawakot kholat hale temen teman wes ning kobihim sangi jurungin kufar apa almasulatu kiro pro contoh penyeksaan sulah diwas nisa murah ai uku batun tegese pira-pira penyiksaan amsaluhum kang sepadane kafir Mekah panik minal dibina sang pira-pira pendusta afalaya tabiru nano tara podo iti bersoba kafir Mekah biha klan masulat wa inna roba kalan sak temen pangeran siroi iku lazu masira tenyek tene zat sing duweni pengepuranan dan nasi maring manusa ala zulmihim sertane kedzalimanin nas ala eh, ma'azumihim sertane dzalimin nas wa illa lamun ora du maghfirah lam yatruk mongko ora ninggal sapa Allah taala ala dzuriya ing atase dhuwure bumi ora ninggal jabatan ing napa kewan atau jabatan ing sarana hidup maksudnya jabatan mriki niku e, kewan-kewan sing dari sarana hidup Wa ina robba kalan tak temen pengiran sira kula sak ditulik kopi banget siksaan liman maring wong aso kang durakani sapa man ing Allah Wa inna rabbaka saat sak temne pangeran sira iku la sadidul iqabi yektine banget ini liman maring wong aso kang durakani sapa man ku ing apa. Wa yaqulu lan ngucap to komentar sapa alladzina kafaru wong sing kafir laula unjila alaihi ayatun rabbi. Boyo den turono hala unjila boyo diturono alaihi ngatasé Muhammad ala Muhammadin apa ayatun siji ayat min rabbi sing Muhammad. Kal aso kau dene tongkat, tongkatnya Nabi Musa wal lan tangan, maksudnya tangannya Nabi Musa sing ngeluarkan sinar putih ini. Warna koti untung tangannya Nabi Soleh. Kala dawuh sapa wa taala innama anta mungkir. Angin mesti nyote sira Muhammad ing mungkir wong sing ngekeki peringatan. Mukhawi pun tegese wong sing ngekeki peringatan medekno lil kafirin kedue pira-pira wong kafir. Wale salan ora wajib iku ale kang ngatasi sira Muhammad apa ityanul ayati nekakno pira-pira ayat walikul likau min had lan iku tetep kedhe saben-saben kaum hadin uta petunjuk nabiun tegese nabi ya tukang aja-aja sapa nabi hum ing kaum ila rabbihim maring pangerane kaum pangerane kaum bimatan perkara yuktihi kang paring sapa Allah ing nabi minal di sanging pira ayat ayat sing ditentono Allah lagi mau ora kok kelawan ayat yak tarikuna kang padha njaluk sapa kufar yak tarikuna kang padha njaluk sapa kufar Tenggih kalau terang surut Surat turoti markiatun. Rok dulu mana dasarnya itu gitu tapi petir. Iku asbab nuzule dasar itu rata-rata ulama mengatakan wonten tiang lanang saking penduduk Mekah. Ini nah, pun dilodoke ini buatan karuan. Jadi satu kali Nabi ngutus kemana saya itu kandani, kan nyembah Allah. Terus dari tiang itu tapi Nabi tidak mengutus sahabat. Ya, tapi Muhammad penerang kan sih. Allah itu sopo. Materi ini kok apa? Amin dahabin, amin dotin. Jenisnya itu sangka perak atau sangka nopo mas. Apa sangka waktu. Itu kan memperjelas sih. Terus, ya sudah gitu, sahabat lapor. Ya Allah engkau mengutus pada seseorang yang tidak ada seangkuh dia. Orang wonten tiang sing luwe wangkep timbang baik jadi kan Nabi ya sabar, baleni meneh. Ketika baleni, ya gitulah lagi. Muhammad itu ya kan jelas nasi kriteria pengiran itu sing nopo jelas jenisnya apa. Nah, ketika masih begitu dari Nabi ya, ya baleni meneh sampai tiga kali. Ketika tiga kali ini pas debat kalian sahabat sing diutus Nabi, wonten bedak, nganti sirai sempal, nopo sirai sempal. ketika sahabat-sahabat itu pulang, mau memberi kabar kanji Nabi nanti yang nunggu sirai sembal perkara disambar bedek dari kanji Nabi sirai tak tahu lah dari kanji Nabi mungkin kanji Nabi kanji Nabi kok beres malaikat tanda kusik gitu. jadi ayatnya ini ya termasuk dalil ini nubuah termasuk dalil ini nubuah termasuk dalil-dalil kenabian kemudian peristiwa itu diabadikan menjadi nama surat ini ini suratul rahmi Mana yang tiang sing tertentu sing cek percaya ilmu-ilmu ngoten niku ana wong mati nek kangelan diwacana surat nopo benang per, dari kalau kita ake mana nih roh dulu apa tadi bapak embo wacana surat nopo kali benang berangkat nanti waris benang per jadi cek alus yasin cek alus nopo yasin Podo rabam dalile tapi luwih manusiawi luwih nopo. <laughs> Lah orang rabam Kue jari-jari, sing lakoni ya nopo. Jari-jari. Yang penting ora pantas digital lo terapkan terus mau terus mau coba yasin ya udah nopo. Surat nopo. Ya dalil-dalil yang seputar itu hadisnya rata-rata masalah. Jadi kalaupun ada itu secara akademis ahli hadis itu rata-rata nopo masalah. Memang nggak ada riwayat-riwayat yang detail-detail gitu dah. Dia ya, cuma lebih baik diperdengarkan yasin dibanding bengak-bengak gak jelas. Wong kula terangaken. Tilka ayatul kitab waladhi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Allahul ladzi as samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha tawa stawa 'alal 'arsy. Wa sakhkhara as syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Biasanya yang yang jarang diketahui ya rata-rata Quran turun niku berbanding dengan istilah yang menjadi khazanah orang Yahudi Nasrani. Ini catatan. Jadi jarang Quran itu turun sendiri. Ya. Niku biasanya turun itu dengan istilah-istilah yang menjadi khazanah orang Yahudi dan Nabi Nasrani. Dan kata khazanah ini pula kemudian menunjukkan bahwa Quran itu sesuai atau tidak bertentangan dengan isi Taurat dan Nabi Injil. Jadi dulu manusia tuh sebelum masehi sekalipun tuh ya tidak pernah kenal istilah aras. Okay. Istilah Nabi, Aras. Istilah-istilah yang khas samawi. Ada istilah malaikat, aras, surga, neraka. Itu tidak ada. Karena manusia tentu royal, pokoknya pakanan, minuman, kebunan, wedoan, ya semua yang gitu-gitu. Sehingga ketika ada istilah-istilah kanji Nabi ketika misalnya nerangkan arah, ini nerangkan apa? Aras. Niku orang-orang Yahudi Nasrani tertantang melacak, jangan-jangan ini yang jadi Nabi. Dan saat ini ini walian. Orang-orang intelektual muslim sekarang berusaha pakai istilah modern yang mudah dikenal manusia. Mereka khawatir istilah-istilah agama niku abstrak, no? Abstrak. Bukan jadi agama aneh-aneh menurut istilah sing jabut malaikat iku Israel sing bagi rezeki Mikael sing tukang nutuki wong mati wong karena kok sing tukang opo wong kan bisa ya enggak mati yo mati ono Israel bareng terus wabrak tergandeng ya mesti jenenge wis napa mati Mikael malaikat BNS ya di rezeki kemarin sono Mikael bareng sing kenal Mikael dua orang berkat BNS ya rapati duit rezeki dia tahu biasa wiridan, yura cari nikah, itu tetap baik orang. Waktu itu terus istilah agama itu diruntuhkan oleh fakta-fakta, ya fakta dengan tanda kutip, oleh fakta yang versi manusia. Nah, kemudian lama kelamaan fakta-fakta inilah yang menjerumuskan manusia juga, yang menjerumuskan apa? manusia. Ini kalau tadi kita mulai cerita. Misalnya begini, Andaikan tidak ada akal nubuah, kecerdasan nubuah dalam bahasa intelektual itu, andaikan tidak ada kecerdasan nubuah, tentu manusia itu hanya mengatakan mukal ketika manusia bangkit lagi. Jadi itu karena manusia tetap berpikir aida punna idoma warufatan inna lama kusuna kalau kan jadi masa kita yang unsur-unsurnya sudah hancur hancur lebur kemudian nanti bangkit lagi ini pun tenggine asbabun nuzul niku tiang kafir ngambil satu tulang belulang manusia yang sudah diremat-remat, membiru, membiru dan diremat-remat, terus disalurkan nang raine kanjeng Nabi. Iki loh Mas. Sing jare kuwe ben bangkit lagi. Ini disebut aida kunna mau warufat. Karena teorinya memang mukal betul, masa kayak gitu jadi manusia lagi. Tapi nubuahlah yang menjelaskan kalau itu mukal menjadi manusia lagi toh sudah ada materinya mestinya lebih mahal wujud kita yang sekarang karena wujud kita yang sekarang adalah dari tidak ada ini disebut hal ata ala insani hinum minat dari lam yakun syai'am juga berarti langit ini juga wujud makanya gitu sama wujud tobat di noning bumi tapi rara karpet gawe bumi bumi yang kamu injak sekarang itu kata Allah juga dalil ada Bumi yang sekarang ada itu kan jadi ya ciptakan dari tidak ada, toh menjadi ada. Begitu juga langit, matahari, rembulan. Jadi cara berpikir mentua melihat matahari, langit, rembulan tuh mereka itu makhluk semua dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan menjadi ada ini bukti kedekjanya Allah, kemampuannya Allah, kekuatannya Allah. Sehingga mengkiaskan sama ada ini tangi songkok kubur menjadi mudah. Ya sudah begitu. Lalu kalau bolak balik matur, wong jadi wali ku gampang. Angger ahli pikir itu mesti jadi wali. Ya, karena yang dulu bumi ya jadi ayat ya Allah, tidak sering ingin dulu udan. Kalau kita sudah kena hijab itu, udan banyak banyak kita sederhana. Padahal pengiran gawe udan ngatur sekian sistem. Sumbulai kudu ning kene, mizane kudu ning kene, sistem angine kudu ngene, ngelibatno malaikat dewa hujan macam-macam. Jadi kamane pangeran oleh koordinasi itu ya tidak gampang. Tapi oleh hamba-hamba yang aku mukmin aku muslim sederhana dan cahaya. Jadi melalui pengenal tersinggung. Jadi kita kita ini tidak mukmin yang sejati karena ketika Tuhan bikin hujan itu aturannya detail, mempersiapkan sistem yang detail juga. Gaya sistem penguapan air laut, angin itu di di kadare ini, nugas no malaikat iki dan sebagainya. Jebule mau dikomentari udan jangan nopo. Padahal Allah bikin hujan yang disebut Quran. Dan ini sampai biar punya kecerdasan buah, berrotok tobat, berrotok nopo tobat. Allah bikin hujan itu di Quran diulang-ulang. Ada bebijian yang sudah mati. Bebijian itu dianggap kayak orang yang sudah mati. Mulai wet kelungsune wet tamu, sampai bibit gabah, sampai beberapa bibit tanaman. Itu kan sudah mati karena dia tidak tidak bisa tukul, jawa Jawa mau buatan tukul. Tapi ketika ditanam di tanah dan ada hujan menjadi nopo dukul, ada sweet jagung dan sebagainya. Maksudnya Allah Ta'ala gaya gambaran bahas nonton di kucing, ben nonton sini marul hayat, air kehidupan. Terus manusia yang tulang belulang sudah mati itu, ketika disori banyu hayat, terus hidup lagi. Jadi Allah diulang-ulang. Jadi Allah bikin hujan bukan sekedar manusia bisa makan, tapi sebagai dalil bakti. Kadang likan Kayak proses hujan yang menghidupkan tanaman itulah anusur nanti bangkit dari nopo kubur bangkit dari nopo kubur. Mulanya ini wonten cerita, ke pulau niku bawa ngalim lah ngoro sultan sirsan be kitab modern ini sekarang yang India. Niku dulu dicetak oleh salah satu raja yang soleh dan sekarang jadi mata pelajaran. Namanya Husain Effendi, yang memberi kata pengantar ke Abdul Hamid Khan. Niku dia cerita, Mokal yang dikatakan manusia itu sebetulnya itu masalahnya itu jarang disaksikan saja. Karena jarang disaksikan saja. Jadi kalau telur itu menjadi ayam karena sering terjadi, manusia mengatakan, oh mungkin telur jadi nopo ayam. Terus uang nak biasa bersenggama terus dua anak, ya mungkin. Sono anak aneh anak babonane, ya dua nopo anak. Jadi manusia itu lewat proses adat-adat ini terus mengatakan mungkin, mungkin, mungkin. Padahal ketika manusia mengatakan mungkin dengan makna itu mudarani pernah melihat atau sering melihat. Bukan dengan makna mungkin itu dia bisa menciptakan. Ndok itu masih ratusan juta terjadi. Nandok jadi pite. Apa manusia itu gawe ndok jadi pite. Tetap ada itu enggak. Pite itu waras. Bebek itu ya waras. Mereka lagi tindas jadi wajar tau uji urut, wajar lah dipidus truk. Tapi nak dipidus truk kok urut uh, itu aneh. Kenapa kok? Aneh. Lompat bebek sing urut biasa tak mau dipidus truk. Itu diarani wajar mungkin. Iku dia dewe orang kalau dadek no urut, orang kalau dadek no Jadi dia yang mau muni bebek itu lho urut, macam orang kena dipidus truk, macam normal, orang dipidus mungkin. Tapi ketika sing dipidus truk itu matek-tek, ini ku urutnya dia darani muhal. Mereka dari ini gak mungkin mesti beli truk urip. Padahal yang urip yang wajar, yang tak positif ini truk, dia mengatakan mungkin, mau darah ini mungkin toh kan, bukan berarti dia menciptakan kehidupan. Artinya begini, sing diarani mungkin cara manusia ternyata manusia sendiri tidak memberi kontribusi penciptaan kehidupan. Dan itu dunia cara berpikir orang mukmin gak ngono. Bebek itu urip, pancen paling urip pengiran untuk udah jadi titik, jadi bebek, ya, di kesana pengiran. Ya sudah. Karena dari awalnya lakonnya pengiran, misalnya ada kabar, bebek beli destruk, itu sebenarnya udah pernah. Ya, seperti agar. Nah, agar pengiran sing desain itu, ya iya. Mau kode mau kali. Ndok tidak ada bebek, manusia sing kotor, ya raiso. Paham ya, ndok jadi bebek, manusia semua sombong, mau ya raiso. Bebek ingin dibeli destruk, kondasi bebek, nah manusia ya jadi tingkat raisane padha wae. Jadi kita bantah-bantahan di wong kafir, mokal bebek di iblis terkurek meneh. Maksudnya mokal juga mungkin. Dan dok jadi pitik mungkin dong. Ya ora mungkin kudune dene kudu atur muni ora mungkin pisan. Mundine ya ora melok iso Enggak gawe paham maksud. Jadi bulan badan ini. Gitu. Maksudnya kan padha mokal ya, kan. Kalau ukuran mokal itu kalau dia ada ikut menciptakan kan sama mokalnya kan saat dia bilang dok jadi titik wajar dia mengatakan mungkin, wah mau muni mungkin toh. Dia sendiri tidak ikut mencet. Yo ya, mungkin raiso itu bebek di pintu truk urut menang. Maknanya raiso dia raiso. Lama anak dia raiso urusan bebek di pintu truk tok jadi bebek menang. dok tidak ada pitik dia ya yo ora iso. Mengatur sistem pernapasannya ayam dia yo ya orang iso. Intinya begini kata ulama itu memperbandingkan dengan teori modern Sebenarnya manusia saat monamuni mungkin itu tidak pernah memberi kontribusi. Dia tidak pernah siapa-siapa. Tapi tahu-tahu dari dia sama mungkin sama tidak mungkin, tahu-tahu dia bikin kategorisasi yang ini muhal, yang ini tidak muhal. Padahal jenis pada otaknya dia, pada kemampuan dia sama-sama muhal. Sama-sama apa? Muhal. Jadi gampang ada orang kafir dari muhal, saya hidup bijian, asam asem, kerumsu asem. kondisi no asam manusia ya raiso. Pitik kon, dok kondasi no bebek ya manusia raiso. Begitu juga bebek yang dibeli truk, kondisi no mana ya nopo. Jadi sama, sama-sama tidak bisa sebetulnya. Cuma sing sitok tawangannya dibeli truk koyok muhal tenanan. Sing dok jadi titik koyok barangmu mungkin. Padahal ketika mungkin pun kan sebetulnya tidak mungkin bagi manusia kan, karena manusia tetap saja tidak bisa menciptakan tidak bisa mencet. Faham ya? Lah kudune padha mukhali bagi manusia padha napa? Mukhali. Mulane Allah tersinggung. Nah ini cerita kenapa saya contoh sing elek-elek ini kula Nabi Ibrahim diambak ge ngoten nate Ari ini arini batu tukhil Malta. Gusti kula nu paring. Mergo Nabi Ibrahim bendina tidak bantah-bantah wong kafir-kafir. Sesuk Ari ya? ini arini batu tukhil Malta. Sepudi dong Gusti carane jenengan no barang sing pun mati. Nabi Ibrahim Nabi pangeran tersinggung, kola awalan tuh ini, kuiku iman tahu. Coba sekarang ini sampai nuju juga ke Nabi Ibrahim, mau kayak orang kafir itu. Nabi Ibrahim dinyak ke pangeran kola awalan tuh. Sekarang kalau orang Jepang itu bisa bikin mobil Toyota mewah atau orang Jerman bikin Mercy mewah. Kue darah ini hebat orang, empon kan? Karena bisa menciptakan mobil yang mewah, detail mewah tiba. Moto hanya gara-gara versi kamu itu versi sing rondo sableng, rondo miring, rondo stres. Ngene lho, wong Jerman hebat tenan, nek versi tak jujur, terus ini sampe balik nomor lagi hebat. Jadi pas wong Jerman menemukan versi tok udah dari hebat, ngenteni jujur sih. Tadi itu wong coba lah, Jung gawe ukuran kok ngono sableng nopo sableng. Begitu juga wong kafir jangan berpikir ngono titik utawa BPU kon ngajur sih. Kok pangeran kon balekno lagi darani iki. Padahal pangeran gawe titik si awal lima pertama pangeran gawe bebek, gawe sapi, gawe wedhus itu kan jaman sore iso Kan manusia ada adil, saat ada mobil versi, ada pesawat Boeing, dengan segala kecanggihannya, wong darani penciptanya pasti hebat. Kan kalau usah ngenteni jujur sih, lagi sono kok, lagi sono kok, baleno, Kalau balik ini Sebetulnya saat Allah menciptakan beberapa hewan yang manusia tidak bisa, sebagai titik, bebek, gawe berdus dan sebagainya. Kudunya bukti kemampuan Allah, kudunya bukti kemampuan Dasar orang kafir kepengen ngel-ngel nabi ini. Yo cuma lo lek dijur sih, nak mengkairane iso balekno lagi deh, Lagi hebat. Jadi kemana? Ono profesor menemukan Boeing atau profesor menemukan mobil Mercedes mewah. Orang versi kafir yang sadar mau Orang ngakoni hebatnya sih, bae ya, duwe kecanggihan apa orang ngakoni, nek jujur sih. Profesor iso balekno lagi darani hebat. Ini repot, ngono dua ukuran teng napa? Ukuran teng napa? Lah Ibrahim disulitkan, tapi ukuran-ukuran itu disulitkan. Mereka versinya wong kafir cara berpikir demikian. Malah Ibrahim ditawarin pangeran pola lawan tuh, udah mikir kok kayak orang kafir sih. Apa kau iman? Kala bala wala kiliat maina kosti jempun iman kusti tapi to kata kok ini bingung bro. <laughs> Wakilnya gak pengiran dicontoh lah, yo saya ingin ini gue me apa manuk atau pite nih gue itu manuk. Oh, Orang lagi kura mana nih manuk gagak mau doraro, so eh manuk. Wadah nih dia ini saya naik tebak tebak manuk gagak nih manuk. Itu belum hantu gak ada. Walau terus, gue mau kayak manuk sih. Kemarin memang harus itu pencincang, kono kok mencincang. Udah sih kalau kok gunung iki, dulu deh kalau kok gunung iki, saya pengen gini, sikilin gini. Jadi beberapa potongan disuruh meletakkan di gunung-gunung yang berbeda. Paham di gunung-gunung yang apa? Walakir kola fakut arba atau minat toiri fasur guna apa? ilaika sumat al ala kulli jabalin min guna rokok jutan, sumat uhunna yakti nopo saya Alhasil potongan-potongan tubuh burung yang sudah dicincang Nabi Ibrahim ditempatkan di beberapa gunung yang beda. Kemudian Wedin sudah sampun gusti. Ya ini celok. Atas nama izinku celok ayat ulan tidom al ya. Terus pokoknya hei eh, balung sih sih sudah berserakan, sudah rusak. Sekarang menyatulah ke sini. Terus potongan-potongan tubuh itu menjadi satu lagi dan menjadi hidup lagi. Terus Nabi Ibrahim muni, ya sudah Gusti bisa bersaksi memang kau kuasa. Ternyata ya sudah itu. Tapi kejadian Nabi Ibrahim ini diharamkan berat neng Nabi Muhammad. Mereka piye itu ana unsur nih, ana unsur bodoh. Nak wong Jerman, wong Amerika itu nggak pesawat Boeing sebuah arani candi, yo ya wis anggere desainnya candi yo candi. Rasanya nanti jujur, saya nggak sing iso bali lagi ini, kok. Lama ngono bakul roti rata kayu kabeh ono kopi tar enak, ono brownies enak. Saya lo bakule kok ngejur sih. <laughs> Paham ke mong kok sih, bakule kok ngejur-ngejur. Sih, kok ngejur sih. Ora wis balik persis kaya pertama, lagi bakul tinggi. Itu kamu pertama edan kabeh. Sandunya ora gak waras. Mau ngukur presiden bebas ngono negara wis dimakmurno bebas. Gitu negara itu dikacau sih, ono perang, ono perang saudara, ono kekacauan. Nah, kok naik bisa ya, ono lagi aku ngakoni. Edan kabeh, tentunya rakyat Artinya ngeten, sebetulnya untuk mengakui awal hebat, cukup melihat burung dengan desain yang detail. Itu kita harus darani ikat lah. Nek umatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut kuntum khair dan ukhrijat Itu dianggap umat yang paling rasional, paling cerdas mergoro kekuasaan Allah ora usah ngenteni pertunjukan sing kok sulap ngoten niku. Iku sing disebut inna wa la yastahi ayyad driba masalam ma ba'udutan fama fawqu. Allah gawe contoh iku nyamuk sing biasa mbok cebleki mergo nyokot iki. Iku saja Allah ngirimno ayat. Ayat paling dasar ning kekuasaane Allah iku nyamuk. Sama fawqu lan sak nisore nyamuk. Mergo fawqu bersih kok sandure nyamuk kisi gor berarti sandure nyamuk dalam hal kecil. Kalau bolak balik matur. Kue cara sanggai nyamuk tenang. enggak gawe replika patung gajah itu cek gampang. Mergo bolongi belalene gabah gajah itu cek gampang. Tapi gue kan gawe patungnya nyamuk. Orang sanggai nyamuk tenang dia patungnya itu. Paham ya? Nyamuk kue cuwili. Ijek duwe belalai, belalai itu bolong. Paham ya? Yudhya duwe jantung, terus gedenya sendiri. Yudhya duwe usus. Paham, ya? Lho, itu kami, terus anaknya janinnya itu sepiro. Janin yang dalamnya, nyamuk, di organ lagi, di situ juga ada jantung. Lah itu ukurannya nano, kalau bahasa orang ukurannya pun buatan sentimen, apa nano. Lho, itu di alat kelamin, itu tapi selingkuh pikir, sungguh kita mau. Lho, itu cek kami, nyamuk itu cili, itu cek Padahal di dalam kehamilannya itu juga ada, ada, ada organ tuh yujek telur. Ya bayang, dan nah, jadi konsol pulau, nak ngono serum seru, nyamuk yang di bakteri. Di bakteri ini nyamuk terus gede nih. Artinya kita untuk kagum sama kekuasaan Allah cukup delok nyamuk, delok macam-macam. Orang usah ngentengi pertunjukan sing koyo sulap. Lah umat Nabi sing wis waras disebut kuntum khairan apa? Umat. Umat yang sudah bisa iman melihat apa saja. Faham ya? Mulanya dari kitab-kitab tasawuf istadzal al-arifun di kulise. Jadi setiap sesuatu itu pasti menjadi ayat. Mulanya wafi kulise in ayatun tadulu ala annahu wafidu. Untuk percaya ayat Allah itu melihat apa saja itu juga sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa dan kalau berbalik ramah, kalau nunggu ukuran fakir-fakir kadang ya tidak percaya. Ukurannya wong fakir, delok pupu nih wong itu itu haram. Si alasannya mergo marai sahabat, marai apa? Memang standar hukum memang begitu. Wong itu haram buka pupu, buka susu dan sebagainya mergo marai wong lanang sama. Itu ukuran fakir. Tapi pangeran desain khusus. Wong Afrika pupu nih susu nih, nengong Indonesia tetep melaju sampai. Artinya apa? Allah punya desain secara khusus, secara orang Indonesia itu didesain orang ser, ambil orang nopo Padahal itu belajar. Tapi itu betapa Tuhan tetap punya desain yang kita tidak pernah tahu. Wong bodoh-bodoh belajar. Nah, orang Afrika mesti kue mari. Mana yang bersama dulu, Miss Universe Afrika gak jaga, kok mau nopo <laughs> Mana ada berita, gadis Afrika diperkosa. Jadi sama tidak lagi itu orang Lu itu betapa kekuasaan Allah itu melintasi batas-batas dukung begitu. Sebenarnya pangeran desain yang ngotot. Malu ngelak, elek paling wong elek gara-gara pangeran desain kode kelainan. Ngono kode seneng gila. Ya apa? Faham? Normalnya kan ayu seneng ganteng ganteng. Kadang wong tentang ganteng seneng teh. Wong curah rasa dari ini manis. Ini sebelah. Bocah hator dari anteng. Nopo? Bocah itu apa anteng? Anteng dari hator sami lho. Ngomong nggak lagi seneng. Wong kita itu dari itu aktif sibuk. Ada pasti kita itu loh. Repot wong. Artinya apa? Ada kecil-kecil saraf di luar kemampuan manusia yang menciptakan itu semua. Itu ya dalam itu kudratihi. Ta'ala itu ya bukti kekuasaannya di pikir, jadi menurut saya kamu hal Cas ini dolanan pasir ya wes. Lu tua yang rumah anak wong seseneng bujur anak wong. orang sanak ra kadang mbok rumah sanjung gimana mana sapa. Lan bojo kula lho sering mantel kowe ya, kula. Kula niku terkenal. Bojo ke anak lu porsine wis 90 wis kula gak ketakok gak protes ya, kowe. Mungkin kurang anak. Tapi sama dianggap. Jadi itu bujuk saya agak tersinggung. Memang dari dulu tak tanamkan. Piwe bujuk ke anak itu klasik bedanya. Warisannya bujuk mau seperdelapan. Nah, no anak warisannya bujuk mau seperdelapan. Padahal anak itu yang mencari cita, wah yang karat datang pahlawan. Nih. Jadi kalau pun ukur. Jadi kalau niku rapati fanatik. Gitu. Tapi kalau tentu masuk uang sing diolah bujuk, ya bukan cuma juga. bujuk, anak di padang keliru, anak rumah. Ya, Kenapa? Anak apa? Anak Ya memang ajaran saya mungkin sesat untuk banyak orang, tapi itu benar. Ya, itu lagi dari bapak, Bujur itu kena dipegat wong liya. Lain anak orang itu napa? Orang itu anak gede kok ya orang kena napa? Dan manusia juga terserap oleh sistem itu. Malah ini disebut ikhtiar tau'an au Manusia pasti akan tunduk oleh titah Tuhan. Cek kue secara Tuhan, cek itu tidak hanya langit dan bumi, manusia juga begitu. Misalnya yang pangeran yang Afrika, podurnya kritik, peset. Tapi titahnya pangeran gawe podo sahabat, yo nanti perkosa perkosaan. Di luar wong Iran kritik kalau peti per. Ya memang titahnya pangeran mau tidak orang kita tunduk sama hukum Tuhan yang menciptakan mereka saling sabar. Kita juga tunduk sampai desainnya Tuhan. Cara Arab ya jandar. Darah nuju itu pesek elek. Darah wong lanangnya jamus bakor. Ini kok dulu anak kok mau ya. Ya sudah begitu. Nah, seharusnya sudah melihat begini, wes delok kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa betul. Mulanya dibat ayat sinna wala tapi ayat riba masalah kau. Jadi delok nyamuk. tapi salah sampeyan. Sampai mungkin belum mukmin yang sejati, pokoknya nyamuk coba coblak. Nah, ini kan terus kita repot. Makanya Tuhan, alhamdulillah meskipun kulon sebagai manusia gede nyamuk, tapi saya tidak pernah melihat kehadiran nyamuk itu problem tidak. Kuatir kulon pangeran nganggep iku ayat, jebule kulon nganggep nopo problem. Dan saya sebagai orang yang kenal ya, tahu hukum-hukum Allah itu takut sekali. Artinya ya, betul-betul takut. Iku nanti ya, ya, tetap Gusti senajan to kula gedhe nyamuk tapi lu layak jenengan dia tetap kula pikir. Tapi wong nyokot dia ya tetap kula capek tapi tapi kontrak saya tetap jelas. Tapi kan lumayan kula timbang sampean main pukul saja sama Artinya relatif marah kan artinya saya tetap punya kontrak dengan tuh. Biar ayat itu sebar dua, tetap tak pahami itu sebagai A. Zaman tak cerita, pangeran panjen mendewa-dewakan nyamuk termasuk senjata andalan di pangeran. Namrud tuh mlete-mletene uang, mergo ngaku pengira. Nggih ya, Namrud tuh mlete-mletene uang, mergo ngaku dadi napa? Sombong. Nanti dia nunjuk gawe piramida sing iso mateni pengiran. Nah, Fir'aun itu cek apa? Maka pengen gawe piramida delok ini Musa. Tak Namrud boten. Aku bangunan sing dhuwur kepengen mateni pengirannya Ibrahim. Jadi lebih seru napa? Namrud. Mana yang Fir'aun itu mati sempat baca kalimat tauhid. Cara Jibril gak berhenti loh, kasil kasil menilai ilah il. Kemudian dengan riwayat riwayat apa pun, Jibril muwakil meripat cangkemnya disumpel lebih nopo lemah nopo lemah segoro. Gue khawatir nanti il. Tapi riwayat Quran di Amba itu sempat la ilaha illallah di amanat bihi bani Israel. Jadi sempat istisna ya. Aman tuh anahu la ilaha illallah di amanat bihi bani jadi Quran dianggap meriwayatkan tak sah dari Fir'aun sempat sempurna. Aku iman orang orang pangeran kecuali pangeran yang disembah baru. Mana yo, ya? yo ya, orang tidak awet deh. <laughs> Relatif berperadaban. Mereka dia piramida yang mau kepengen delok pangeran apa? Nabi Musa. Namrud buatan. Dia juga ada piramida kepengen mata ini pangerannya Ibrahim. Walaupun dulu juga ada panas yang terus merikin Pancasona boleh paling canggih. Pun, pada ngoten pangeranmu sing diutus mateni Namrud ku nyamuk sing lari musitok, dadi nyamuk sengkol. Dikon lebu ning gone irunge Namrud, nanti tek uteke Namrud, terus menyebarkan penyakit. Jadi mulai riyen bakteri yang faktor nyamuk, sing kalau saiki AIDS, AIDS, dibopon niku. Niku mulai riyen. Jadi pengiran pancen gak nyamuk andalan tenan. Gue nyepelek nama manusia. Manusia mati diinjek gajah itu wajar kalau gede mati. Tapi saya ingin namrud lecehnya ngono dipateni nyamuk sing lari mau si situ. Wes nyamuk dia sen. Ijek nyamuk penyakit. Oh, jadi sing mateni namrud mau nyamuk sing penyakit. Jadi kemana namrud yang dari iya, jomlet temu ngono cek dipateni nyamuk sing nyamuk ijek penyakit. Nyamuk orang sehat sama materi itu, paham? Ya? ya sudah, sebetulnya untuk melihat kemampuan Allah, kekuatan Allah, ya dia begitu-begitu. Gak usah ngenteni pertunjukan. Nah, khusus umat kajing Nabi, kon iman model begini. Gak usah ngenteni mukjizat, gak usah ngenteni tengah aneh. Nanti kurang kurang kepengen kepengin ro swarga ini. boten kepengin. Ya, sakniki lha kula wis ngrasa roh kekuatan yang kekuatane yang itu dimulai tak niki. Ora usah ngerteni mungkar nakir sing jare ngoten niku dosa sate mautan iki Jibril sing jare bentuke ngeten. Umpama ora usah roh Jibril, ora usah roh Mikael, Israfil, Israfil. Sekarang juga saat ini juga kita wis ini betapa banyak kekuasaan Allah yang kita saksikan. Mulai nafsi sama samawati wal ardi wa filatil lewan wan nahar wal fulki lati tajrifil Mulai ini penting kalau Jadi untuk jadi wali itu sebenarnya gampang. Sejauh mana yang cara Allah itu ayat, sampai nanti jadi ayat. Ojo kok sederhana no. Ya Allah baru dan coba tanyakan ilmuwan-ilmuwan untuk menjadi hujan itu kan melibatkan sekian sistem. Posisi rembulan itu harus di sini supaya laut pasang. Posisi rembulan harus di sini supaya air laut menguap. Posisi matahari harus di sini. Jadi untuk menciptakan penguapan laut saja sudah melibatkan sekian sistem. Baru kalau mendung, mendung supaya menyebar melibat no angin macam-macam. Baru mau nggak simpel no, wah udah nanya, eh naik turun. Terus pengiran dia pertunjukan gala elu tidro tinggi, dia kon hujan-hujan enak kok. Nanti bojone rodo angin udah itu kok. Pengiran kan saat itu, pertunjukan ditanggapi Ya begitu. Mengenal aku mantap sama dari wali wangan. Gue utekin elek. Karena pola otaknya itu sudah pas kalau awam. Jadi kita ini orang mukmin, kadang sebagian kita ini kiai, tapi utekin utek awam. utak utek nopo awam. Lewat ngaji ini harus dihilangkan. Ya. utak utek awam itu dihilangkan. Coba berapa kali Quran ketika Nabi dari kalau ayatin ayatin. Bagaimana jadi ayat kalau cara respon Anda begitu? Paham ya? Kalau saling panas banter, wah kayak enak panas mulai. Nyetel ya, kipas angin aja juga aja, sampai layar-layar santai. Piye karpe? Mau aku yakin, aku yakin, selama otak anda begitu, jadi kekasih Allah itu susah, paham? Angin menengan, misal wiridan bangun. Orang paham, berkenalan gak paham. Gak bisa begitu. Kalau Rasulullah itu pun Juga wali-wali dulu itu tidak Yang kayak sampean itu tidak Oh, mesti bener ya, mesti nopo. Bener. Zaman tak cerita Rumah tamu wali bisa itu terus spektakuler roh arah terus waktu Nabi Khidir misalnya nampang-nampang ke Nabi Musa, terus ketemu manuk emprit, manuk cilik, usur manuk nopo. Manuk emprit terus suruh kamar, karena karena sing istilah no. Soalnya manuk emprit terus baik cilik. Ini ku wonten sampan, samane wong belah nelayan sing wonten sayapnya itu, sing saking pring, saking nopo bambu. Manuk itu minum teng laut. Ya bener fana korona kroten, auna koroten. Iku langsung Nabi Khidir ke Nabi Musa. Kamu tahu itu Musa? Iya, itu burung kecil yang minum di laut. Ilmu orang seluruh dunia dibanding ilmu Allah Ta'ala koyok ganyu ya sak sudek sing dijupuk manuk itu. Paham ya? Jadi, senada orang sampai Romawi kan berpikir, kok api itu dalam pasangan semuanya. <laughs> Jadi utak di lu banyak tenang. Jadi lu kok artinya sederhana. Wali-wali dulu itu istighfar ternyata ya itu kan biasa saja. Kau kan ya rohbet. Mestinya kira kira jadi wali soalnya roh sapi kebo mobil banyu mana? Lah iya pangeran kira kesel bin banyu. Padahal sing cinta anda ya oh, no kebo rabar rabar juga ije oh. Soalnya roh manung. Berarti semuanya jadi ayat. Rumah kamu nabi hidup terus warga rokok. Enggak Mau terima Roma tak memberi, si mobil yang putih. Mobil yang segoro, itu sudah jadi orang ini beliau. Ya, jadi mau mati mau nabi ini. nabi hidir ya nabi, nabi usah nabi, mau terima bakat semprit. Bakat apa? Nah, wali saya ikan boten, aku kurang wali som nemekah, tampun pak pesawat, terus haji, orang ngomong roh. Iya, karena gue pengiran diatur-atur. Mesti ini sudah diwali, tak mau nemekah, rumah lebar, mekah, ya, bumi pengiran, ini bumi Podo wali. Wali apa terikat oleh geografis malah ini ngomong wali lagi papan bawahnya itu kurang itu kemarin pelatih kurang kurang papan atas yang mereka cara berpikir ijek ngoten niku kurang mutu ya kabeh apa? cerita-cerita Nabi Ibrahim juga gitu Nabi Musa dan Khidir juga gitu Nabi Muhammad juga begitu suatu saat Nabi Muhammad itu mendikannya ini bersama ngerti bahwa untuk jadi wali itu tidak harus wiridan sekian ribu sekian ribu. Tak wari teman. Dan ini harus sampai tobat. Ya, lewat ngaji ini tobat. Jurgeman pengiran dia pertunjukan buat respon baik menerima dan hutan naik buru naik kawan sih sampai orang yang senang makan wah naik makan bakso <laughs> Alhamdulillah dengan cara itu terus separah cara bulan separah sakit pengiran no <laughs> dia pertunjukan direspon ya, ya itu Kanjeng Nabi nate ngendikan ngeten, "Innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin." Allah Ta'ala duwe satu rahmat. Amsaka indah tis'an wa tis'in. Sing sangang puluh tono jadi disimpen. Gosokan teng akhir. Wa anzala wahidatan. Rahmat Allah yang diturunkan bumi mau cinta. Minha fabiha. Fabiha yarhamul khalaiq ikulum. Lewat rahmat cita antar makhluk saling mengkasihi. Wariha tarfa'u gabah anhasiriha Khosata ayusi bawala berada tarfa tarfa'u gabah tu khusyata Khosata antusi bawala berada Kalau mau tuh hadis itu nanti nangis Rahmat Allah Ta'ala itu satu, sing diturunkan kok sitok, sing sangat murah kamu ijek. Dan sitok itu cukup saling pengkasih wong sak Termasuk lewat rahmat yang sitok sing dibagi wong alam dunia. Tanpa udara ke kafirun sapi cek jaran cek onto cek hewan apa saja mesti ngangkat sikile kuatir nidak ah. Nah. jadi kemarin pengaji nabi roh sapi sikile diangkat kuatir nidak ya anak itu yo roh kudroy pangeran roh roh mati sampai bawa Wah, tapi gue mana? Ada aku tambah. Jadi pengiran musuh aja gawe ayat yang sampai merugi penting sih kau Pak. Jadi yang pertama gue anak berarti utang itu nambah, nah, ada yang tambah. Jadi wah, kok kok kok kok sekolah Oh, pas sekolah kok sampai musuh teping ada nanti. Gua ana tobat teping. Lu ini buat ininya Rasulullah yang tak sendirikan kan kita dikasih nabi nak roh kewan ngangkap sikit kuatir kena pangeran cek rahmate. Wong ora makhluk ora dhewe akal, kowe ana cinta kasih, ana kasih. Wes ora sampean ade tak pikir, anak pikiran pertama apa? Aset tam. Berarti sing gede wah utang bisa tambah gak apa-apa mergo atete. Mun gitu tobat lewat ngaji iki napa? Minimal sempat berpikir sing hale pangeran. Gusti ini udah jaya, baru itu mikir haram. Gak ada jenengan cuma lotol. <laughs> Tapi kan lumayan sempat ngakoni wayate Gusti Allah, paham ya? Geman Uang terus kapitalistik kira Pikirane mentambah lah sete napa? Anaknya lahir satu gedung berarti ditambahin. tambahin. Tapi anak air regane larang. Sakit kan malaikat yang panitia ayat kan sakit. Mergo respon sampe. Wah, wis nang dibilang. Kulo alhamdulillah boten motor. Kulo syukur boten. Kulo boten. Kan kalau misalnya orang saya elek atau elek itu pinter dari pengiran. Kau ngelak dari elek yang kode nafsu nih. <laughs> Pinter nih apa pengen? Oleh rakum nol piye. Iya, kalau ngelak dari nyayu kan butuh sistem pentrakuman barang. Jadi cawe itu elak atau seni dalangan sing di didesain di paling itu sih. Rodok nopo terang. Lah sing wedok didesain kudu rodok. Nah, dua takum ketemu saling mencintai. Itu melibatkan sekian sistem, tidak mudah. Wong elek saling mencintai melibatkan sekian apa sih? Dan gitu ya, itu ya dalam itu kudrotihi. Misalnya ini kecuali itu gampang, tapi jadi rumah tangga mencintai cerita nabi itu hanya begitu. Coba ini benar teman bahwa ayat keseharian itu sudah cukup menjadikan orang jadi wali. Nabi Sulaiman, ini cerita mana? Ini pas jalan-jalan kalian pasukan sudah. Termasuk yang dicontohkan Allah anak Sulaiman krungu suarane kewan. Ibu tahu-tahu Sulaiman berhenti pak pasukan. Kenapa ya Sulaiman? Gak ada apa-apa kok berhenti. Rombongan semut mau lewat. Kalau kita lewat akan ke ini, Apa yang disebutkan Quran? Kolat enam ratus ya ayat enam lukuru masa kina layak timan akum Sulaiman dua juru dulu wabum layak. Hei, cari pasukan semut, cari komandan hei semut lewati cepat utara hidup. Engkau nak nganti liwat pas tengah jalan kelindes pasukan apa? Sulaiman. Artinya apa? Semut sendiri punya sistem. Sistem untuk mengamankan dirinya, kelompoknya dari injekan orang lain atau kelompok lain. Lani fatakas samal dohika min kauliya. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura lakum Terus Sulaiman senyum, terus kepala ada semut itu loh. Kau nanya aku orang nabi tapi, aku tak pikir aku ya roh. <laughs> Nanya aku orang nabi tapi. Tapi intinya betapa cerita anak pangeran itu hal yang sederhana. Nabi Sulaiman ceritanya udah burung gedut, terus sampai nopo sem. Nah, kudune nak sampean kepen dadi wali kok gampang. Sampean aja kan seneng rumah titik, bebek, wedus. Lalu iku mau buat delok sebagai ayat ya Allah banyak wali. Mari betul aset-aset iki utangan iki ora, iki wae didol iki ora. Jadi pikirannya Cina, pikirannya nopo? ada ini mau tapi tekelek, Pak. Ini harus Lu soal betul ya lu dan kira di duit, tapi gue ya sempat elek tuh ayatnya pengen sempat ya, misalnya orang terus menerus, nopo. Selama ini kan sama sekali, nopo. Lalu itu kriminal, nopo. Lu dosa, ya, nopo. Jadi kan nabi nanya jauh nama seniku. Fabiha tarhamul kholak. Wabiha tarfa'u tak hafiroga. Khosyataan yusiba nopo wala. Lewat kasihnya Allah yang satu itu, kewan-kewan si sikile kuatir ninja anaknya. Kami kuatir ninja nopo. Karena pengiran bayi sistem, semua itu kudu mudah terapung. Kok semut tuh rongi ini bisa. Nah, ada banjir itu biasa ada ini soal apa terapung. Gak ngono populasi semut yang tak ada banjir. Mesti kelok nengi. di dibuat sedemikian rupa. Terus pangeran nggak gawe banjir, kudu gawe kotoran yang banyak. Itu diharapkan semua hewan jadi tidak dua perahu, tidak ada nopo. Jadi itu sudah dipikir. Pangeran gawe sampah banyak kalau banjir. nanti kan tidak ada sampah itu populasi hewan tapi Ketikus semut kewan-kewan seni isor gak sempat bergelamitan. Kurang sempat gak kapal feri, Pak. <laughs> Iku dipikir, tekan pangeran gawe sampah. Fa'amal jabat itu kayak jabat apa? Jufa'il kan ada tafsir sistem jabat. Itu juga sistem pengamanan. Di pangeran agak Bajir itu banyak sampahnya. Karena ini nanti yang mengamankan populasi Tapi pikiran sampai kan ya, wah untuk kayu bakar ada. Pokoknya alhamdulillah gitu itu tekutu kelek marah ini gitu. Pokoknya waktu ngaji ini marah ini kenal. Mau ngerasa ibadah, mau bariku wiridan, mau coba lagi uang bisa udah merasa ibadah. Sebetulnya wiridan dia ya ibadah, tapi akan lebih baik kalau setiap saat. Makanya wali-wali itu memang mukti wa azmi wa adudi semua dirinya, raganya, sarafnya itu sudah Tuhan. Sudah menuju Tuhan, ilallah wa minallah wa bin Paham, mulai sampai aku disyukur ngaji ke kulon. Gue insya Allah termasuk lama yang waras dalam hal itu waras sekali. Jadi saya itu waras sekali, harusnya masih niru nabi nabi dulu. Selain desainnya pun waras, memang saya baca banyak. Jadi cerita-cerita kewalian dulu, kamu kira Nabi Sulaiman yang hebat terus apa? Enggak. Ternyata yang diangkat ya cerita itu, cerita cinta semua. Dan itu ya sistem kasih sayang saja. Sistem apa kasih? Jadi kemarin mau nak tikusnya akeh, tikusnya papat merameni Cara kue cici ya tidak. Omah kula lu tikusnya kadang, bujuk kula benar, ya benar kula tuh dua orang lagi. Perkara dua jadi cerita cerita lagi. Tikus itu wangi gegere ngono bela nama anak anak. Masa kono bapak-bapak surat tuh anak era diurus. <laughs> Ternyata tikus. lihat iya, kan aja kamu kan jauh lebih tenang. Iku diriwangi bedak-bedakan di rumah. Mau apa nyolong pakanan demi nopo? Jadi nak pengeran ya sudah begitu. Kaji nabi juga begitu. Mulai nih cerita-cerita kitab sufi, lo ini benar sampai ngerti. Sayyidina Umar niku gila Sayyidina Umar, ya, kalau lah percaya kalau di Sayyidina Umar. Wonten kitab sini Usburiyah, mana Usburiyah kitab mana umprit, mana nopo? Ini mau cerita, nopo nopo jadi wali, mau modal tuku mana umprit. Ya, ceritanya ada anak-anak kecil main manuk, main burung perit Wali ku sakit, manuk ku sakit, di dua dolaran jadi begini daerah-daerah, terus dikurungi daerah-daerah, meneng. Cung-cung manuk tak tuku nih. Pinten pak barang regane cocok titel Barang di diculno. Kenapa? Barang diculno manuk itu untuk Gusti bagaimana dia membebaskan saya, bebaskan dia dari neraka. Lalu <laughs> kan dari judul kitab musuh musuh oh, iya. Jadi rumah tak cinta wali ngurusi babi, gajah tuh. Cinta emprek. Tapi sebetulnya kalau kita itu, ya itu tadi, ya sudah begitu. Nah, malahnya di nah, ayat ini jangan katakan sampai model intelektual nyeraro karpe Quran, Quran dibatin ngono mau terima cerita kurmo. Terima kan wau kan wonten sinwanu wa wiru napa sinwan cerita. Satu topi pesawat Boeing, satu topi Mercy itu sudah menjaga kehidupan. Memang menjadi kehidupan enak karena kita bisa terbang kemana-mana, tapi tidak menjaga kehidupan. Mulai di dipakai Quran yusko bima ewahin, hanya air dan kurma. Wajar perlu pari. Karena apa? Pesawat sampai pari, penting pari, karena jaga kehidupan. Kurma juga jaga kehidupan. Orang orang pesawat menurut mati, tapi tidak ada makanan manusia nopo mati. Jadi kalau kamu cara baca gini, Quran kok ternyata diskusinya rendah karena menerima bakah kurma, pari, air. Ini tuh elemen kehidupan. Kalau merawat pesawat itu mati, tapi tidak nama air. Mati. Berarti yang dibicarakan Quran suatu yang prinsip karena menyangkut kehidupan. Lalu lewat ngaji warasnya tenang, saya harapkan sama jadi wali paham. Ya? Jadi orang kok terima banyu, terima tanduran, terima kurma boten. Karena ini menyangkut nopo kehidupan. Begitu juga cinta kasih. Umpama kewan, manuk, pitik, termasuk tikus, itu orang duit kasih, sistem kasih ning anak. Populasi hewan yo entek. Oke, karena ini beli sapi. Bayi ini sapi itu bisa tumbuh berkembang pak faktor sistem kasih dari ibunya atau dari induk. oke karena makan dagingnya. Sistem kasih yang diciptakan di ibunya hewan-hewan itu, dan populasinya terjadi karena populasi yang terjaga, tetap makanan manusia ter ternapa ya. Gak ada tambah mata. Nah, kalau nyuwun aja dengan sempat mikir mau. Ini bukan urusan kanjeng Nabi nyontok no tanpa udah kafe atau syata si bawalada. Dengan sistem kaki induknya hewan-hewan ini, maka hewan anak-anaknya itu hidup. Nah, anak urik terjaga. Populasi hewan terjaga. Nah, populasi hewan terjaga, ketahanan hidup manusia terjaga Quran umpama Allah Taala nyiksa manusia mata roka ala dzuriya min dabasi waladi asirum ila ajalim musa Umpama Allah Taala ora sayang yang manusia mesti sistem dabah, sistem hewan itu dihilangkan. Artinya akhirnya ramal diimbang. Dan sistem hewan dihilangkan, misalnya diimbang terus gak dikasih sayang, lu yang entah Yang entah Misalnya berdua berarti anak bapak, boe joglo, tuminggal, gak gelem nyusui, mati kan? Sapi di anak dituminggal, anaknya tetap nopo mati. Ya, kan? Jadi hewan sekarang tuh masih banyak, populasinya terjaga karena sifat kasih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya? Dan itu sudah luar biasa mengatur sistem kehidupan manusia. Manusia yang mulai mulai itu terjaga energinya karena ada energi dan itu karena hewan daging tersedia. Daging tersedia karena sistem populasi terjaga. Dan itu karena rahmat induknya tidak menjamin, tidak menjamin. Itu kan luar biasa. Tapi memang bolak balik nak sing mikir. Mengenai dari Quran itu di kaum ya tafakarun, di kaum ya gitu. kan buang sing Kalau kaya terus no. Angger sing mikir ngono berarti Ya wes terus no dia kok orang orang? mau ayat ditutup inna fi dzalika la ayatin kaum ya lah kalau itu mikir berarti jelas di kaumin nopo. Nah sampai nanut, ya saya kira nggak akal, tapi tapi harus tobat, mau ya, dengan dulu harus tobat. Kalau nak dengar sejarah para nabi, betul yang terjadi spektakuler. Ya terkait sama kehidupan keseharian. Kalau nanti mau datang kaya tuh sahabat nanti nanti. Sayyidah Aisyah itu kan tidak punya putra karena beliau perawat di Rabi Nabi, tapi betul kadang. Itu ada seorang ibu, seorang apa? Itu dia anak kali putri, dia anak kali putri. Dia itu seorang miskin. Ketika minta sama Aisyah, lala Aisyah ya kodul larat. Kalau ya. Aisyah hanya mendapatkan satu butir kurma. Satu butir kurma ketika pun berpaling, pun beranjak pergi. Itu disikat dari kali. disikat dari kali, yang satu dikasihkan banyak, yang satu dikasihkan adiknya. Itu Nabi sambil menitikkan air mata, ngintikannya Nabi. Jika dia melakukan itu perlu kasih saya dan dia akan masuk surga karena itu. Dia akan masuk surga karena jadi sebetulnya sistem kasih kita pada anak kita sendiri itu sudah menjadikan kita menjadi ahli surga. Mana kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini anak kulon sering lo sakit tempat pasar tempat siomay cukup bentar. Karena berdasar hati itu. Kulon termasuk yang nggak senang beda, cuma si umat tuh melepok melepok. Pelan pelan beda. Menasing seneng dia ngobrol urusan dewi, kita pun diurus dewi. Paham? Itu sebetulnya sederhana sekali. Karena apa? Itu tadi. Sistem kasih sayang inilah yang menjaga populasi manusia. Coba sehebat-hebatnya presiden, sehebat-hebatnya Menko, itu sehebat-hebatnya perumus ekonomi itu hidupnya tidak menyentuh masyarakat pendidik itu. Wong dua gunung itu, sing dua Rembang, dua Irian Jaya, Iku anak loro meler-meler rono sing watu. Iku kehidupannya terjaga. Itu baru kayak sistem kasih sayang diciptakan Allah pada orang tuanya atau orang sekeliling. Bukan karena bengkok, bukan karena presiden. Subang presiden ya orang ke kono di negara segali stok. Jadi orang tempat ke kono-kono paham ya. Tapi masyarakat tetap hidup, tetap stabil. Mereka perlu kasih sayang. Sampai Nabi memuji Ar-Rahimun yarhamun Rahman. Irhamu Mansil Arti ardi yarhamkum man Orang-orang sing penuh kasih sayang diwelasi Allah. Wong yang sering kasih sayang pasti disayang Allah. Karena sistem kasih sayang inilah yang menjaga manusia, menjaga iman, menjaga semua sistem. Paham? Dan ini yang kita syukuri ya, dan nabi-nabi dulu contohnya ada situ itu saja. Jadi rumah salam sampai cerita wali-wali di situ itu spektakuler bosan. Bahkan di cerita-cerita yang kitab-kitab, Imam Ghazali itu orang sehebat itu. Populer sekali dengan gelar gelarnya Jatuh Islam apa Tapi di cerita-cerita kita itu, orang kok saling itu temennya jangka. Wong kok alim ngono gue pangeran diperlakukan kayak apa. Ternyata yang diceritakan Imam Ghazali itu hal yang ringan. Aku ikut untuk rahmati Allah berkait. Aku pas ngarang kitab, ngarang kitab baru bisa ngarang rumah ditutup, ngarang rumah apa? Ketika polpen ku tak angkat, itu orang lalat, niku minum. Sehingga gak tak terus nulis. aku tak diam, kan memberi kesempatan lalat minum sampai selesai. Dan pangeran haru. Sebab pangeran, dari pangeran jadi baru kali dia nyai kesempatan lalat minum, gue saya kita kayak Makanya saya itu pernah ngaji di sini cerita mungkin teori saya agak populer. Kalau nu kalau nak bisa makan, ini ceritanya. Itu kalau bekas piring saya itu mesti tak takut tengkawon. Itu kalau istri saya mau muntah malam-malam itu saya ada boleh. Mereka mesti tiga pesta semut. Lalu dia dia um, semut pesta sungai orang oleh ubah desa bodoh yang eh, begini rakan gua. Tapi kan risi, ya, risi kalau sampai yang cara kono pesta kon. Risi tak betul lah. Berarti kan ya, risi itu, aku kalau anda Alhamdulillah bujuku nurut. Nah ini saya itu karena terharu dari cerita-cerita yang gitu. Hmm. Nah Imam Ghazali sak pena wis ngono aku sak piring. Hahaha. <laughs> Sak piring. Dan dulu itu sangat saya mutatil itu di beberapa kitab begitu. Begitu juga bahkan yang versi hadis sosial itu ada cerita sejenis itu. Suatu saat si Londe ini pulang, si WDR itu pulang, mau pulang ke rumah. Ya berdagangan itu kenapa? Mudah. Lo ini cerita, bahkan ini di hadis sohe, bukan di wonten kita tentang hati apa? Uang arah itu ngaku khom, ini gue sepatu tapi nopo nih, jadi bukan bocor nih sepatu, kata sepatu, nopo bus kan sepatu Ini gue bareng teng tengah perjalanan wonten asu, anjing itu melet-melet, dilatih tangan, berharap menemukan air. Dia memahami nak asu ini karena asu nih, banget nopo ngelain niku si lonte niku niku medun teng sumur. Ya lonte kan mau ora priayi, nah cara wedok priayi ora iso medun sumur. nggak bisa medun sumur kok gak priya, gak priayi. Niku teng nabi nyeritakno detek kufe sepatu bot itu dicopot. Napa? Dicopot dikikin. Ben tanganane loro sakit ngraya-ngraya teng putih su. Sum. sakit main-main saja. Niku badhe dimpuk Batu di bebannya dia dicopot malik, terus tangannya gara-gara muka juga enak kan asli. Iku dadek no tobat jadi, pak beda no tobat jadi. Ya akhirnya nanti Allah jadi orang asli. Baru kali ngumpeni, disebut ar-rahimun umur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamu man fil Makanya cerita-cerita gini luar biasa. Karena bagaimanapun ya tetap semuanya menunjukkan kekuatannya Allah. Kue iso kayaknya nyawa ning semut, kue iso kayaknya nyawa ning pedus, ning bebek, ning pite. Nyawa itu hal yang penting dan itu yang bisa hanya Allah. Dan kita ikut menjaga nyawa-nyawa itu. Dan itu luar biasa cara Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga cerita Malik. Yang ini yang kebalikannya, gara-gara tak gata adik kewan. Nabi Yakub itu nanti nyembelih anak pedet dengan anak ibu. Pedetnya nampaknya. Tapi Nabi aku menyebabkan Nabi Sulaiman, jadi gak paham suaranya nopo. Induk ini. Tapi boleh itu sumpah-sumpah. Ya Allah, meskipun Yakub tuh kekasih engkau karena memisahkan saya dengan anak saya di depan saya. Jangan matikan Yakub sebelum terpisah dengan anaknya. Akhirnya Yakub dicoba pengiran pisah dengan Nabi Sulaiman. Jadi masalah syafakoh, masalah kasih sayang itu luar biasa dalam Islam. Tapi itu tadi, kita ini sudah mentalnya Zino, mentalnya mental-mental kapitalistik. Sapi akeh, aset akeh, tambah anak, tambah Mulai ngasih ini mari, kok sidik-sidik, pokoknya latihan. Sampai langsung ya, nopo. Tadi, menurut saya. Allah ya'lam ma tahmilu kullu unta wa ma tahidul arham wa ma tasjad. wakul kullu shay'in aitaru bi nikata alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al apa wudha apa ya alam kerto apa wudha maing apa wae to maing aturan apa wae to ing ya maing apa wae wae maling mukam apa saja tak milu ingkang ngandung apa kulun sata benda-benda wong wedok utawa sebab benda-benda wedok mingkaran sange lanang wong salam wedok wawa idin nan di anak sitok wa muta'ad idin nan di anak pirang-pirang wa dari kalan yang ada mengkono-mengkono kasih Allah sing pirsa wama tawi idul arham wama lan perkara tawi itu kan jadi kurang tangku suti dikesehkan jadi kurang opala hamdura prorohim min muddatil hamli sangke kemasa mengandung wama tasdat wama lan perkara tasdat kan tambah apa arham minggu sangke ma eh min muddatil hamli Wa kulu se'ente saben-saben perkara ing dawu gue Allah Ta'ala itu dimikdarin kelawan kadar sing wis ditentokno. Eh dikodarin dikisik lan kadar wakadin lan batas-batas takaran. Laya jawa juga kang orang niwati apa se'u ing kodar utulu ing kadar. Alimul ghaibi uti Allah dat sing mirsani barang gaib wa syahadatilan barang sing ketok. Mati kese perkara goba kang gaib apa ma wa perkara suwida kan den sekseni apa ma. Al kabiru terutai awal udah sing agung nah, il alimu tegese ingkang agung. Al mutaali ingkang tuhur, ingkang menangan. Menangan bil kohri kelawan maksonen wong dia maksudnya kelawan memaksakan. Maksudnya u wong dia ora memaksakan kehendak nek Allah saged. Biae kelan ya al mutaali wa dunia lan tampo ya al mutaali. Sawa unung podo hukum mingkum sangi sira kabeh fi ilmihi ta'ala ing dalem ilmune Allah ta'ala man utai wong Asaro kang rahasiakno sapa man alqaula ing pengucapan. Sama saja di depan Allah tetep pireng wong sing rahasiakno omongan. Wamanan wong jaharo kang ngetokno sapa man bihi kelawan alqaula. Wamanan wong gua kang teman bihi ebil kauli. Wamanan wong gua kang teman Mustafin iku sing delik-delik. Mustatir tegese ingkang delik-delik utawa nyamar-nyamar ala kulki ingatasi makhluk ya Allah. Bila ing dalam waktu bingi eh didolami itu sing dalam petenge bengi wasaripun nang wong sing ketok-ketok doiro tegese ingkang ketok tidak di kelawan budale wong fisir di ing dalam dalane wong etorik tegese dalane wong binahari ing dalam waktu rino Lalu tetap kecilun solih insani mu'akibatun di piro-piro malaikat sing malaikat Malaikatun tegese malaikat Tak kibuhu kang gilir gumanti jogo toko malaikat buing wong mimbe iya tehi sanging sisi ngarepe wong kuda mau tegese sisi ngarepe wong wamin sopihi lan sanging sisi gurine wong e waro iki tegese sanging sisi gurine wong iya padu nakang podo jogo sopo malaikat bu ing wong min keputusane opo, eh di amrihi tegese sanging keputusane opo. Joko minal jin ini sangking jin wabiri minal jin Inna wa ta'ala wa ta'ala wa yuwayiru ranu basofa wa ta'ala ma'in apa wa iti kaum orang ono ing kaum. Elayat tubuh tegese ora dedel sapa wa hum nek mata nikmata nek ing nikmate kaum. Nikmate Allah. Allah tidak pernah mencabut nikmate Allah nek sebuah kaum. Hatta yuwayiru sikung rubah sapa kaum ma'in perkara di anfusin kang ono awak dhewe kaum. Mana yang rubah nal halati sanging keadaan al-jamil ingkang bagus oleh dirubah bil maksiati kelawan lakoni maksiat. Wa ila rojana nalikane ngersakno sapa Allah wa Allah bi kaum kaum suan ing ada adaban dikese siksa. Fala manut dalam mongko ora ana nggon sumingkir iku maujud lalu kedempo. Minal muakibati sangking malaikat-malaikat sing jaga walau ila lan liyane muakibat. Meskipun wis dijaga malaikat, nek wong ngersakno elek mesti terjadi. Wa malan perkara wa malagum lan ora ana kedhe manusa liman kedhe wong arep ingkang ngersakno sapa Allah wa bihim kan man elek min di sangi saliyana wong wiri saliyana wong miwalin utawi wong sen yoga utai tidak zaidatun yang lagu ingkang yoga sopo wali ku ing min wama lagu min duni miwalin yang lagu andu kang ngalang-alangi sopo wali ku ing apa andu saking wong akeh tidak ada selain Allah bisa menghalangi kehendak Allah Dua te awal ala tidak yurikum kang no sopo Allah kum ing siro kafe al-barqa ing kilat Khaufan kelawan ngekei rasa ketakutan lil musafirin maring grogong sing lunga minas suwaiji sing berobong berdek. Wa tamaan ngekei harapan lil mukim ngerti wong sing mukim sing tengok-tengok ning omah bil mator ing dalam udan. Wa si ulan gawe sapa wa ta'ala yang luku tiksi gawi sapa wa ta'ala ashabah ini go utawa mendung artikola ingkang berat. Berat bil matori kelawan sebab hujan Maksudnya nanggung hujan mengandung hujan. Wa isab yukulan maca tasyo ko arok duko Gua tiro di malakun malaikat muakalun kang den pasrai bisahab lan ngatur napa jenenge mendung. Ya suku guring sapa malak malak gu ing asahab. Multabisan hale wong sing nganggoni utawa malaikat sing nganggoni bihamdihi lan muji ning Allah. Eh, ya kulo sing ngucap sapa malaikat subhanallah bihamdi. Wa isa tu kulan maca tasbih sapa malaikat malaikat ngifatihi krana wasining Allah ya Allah. Wayu silan nugas no sapa Allah atau ngutus sapa Allah aswa iku ing grogro gledek. Waya leswa iku narun iku geni tak rujuk kang tuwa penar minas sahab saking sisi-sisine mendung. Fayusibu mongko mekenakno sapa Allah biha kelan soaik utawa ngenekno sapa Allah biha kelan soaik dikenakan ditujukan man ing wong ya saru kang ngersakno sapa wong ing man. Fatu pribu mongko iso ngobong apa soaik ing man. Nah, jalan tumurun apa iki dawuh fi rajulin dalam wong lanang. Ba'ata ingkang utus ilahi maring rajul sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ing wong utawa man ing sahabat yaku kan ada, ajak sapa man ing rajul. Fakola mengucap sapa rajul. Kamane rajul iki di ono utusane nabi kon ngandani rajul iku. Bareng diceritani aku iku utusane Rasulullah, kowe kon nyembah Allah. Nggih, aku iku utusane Rasulullah, kowe kon nyembah Allah. Allah. Tapi fakola mau mengucap sopo rojo. Man Rasulullah, Rasulullah itu sopo. No no no. Wama Allah, Allah itu sopo. Sopo. Aku itu utusan Rasulullah. Kue kan nyembah Mana takut aneh. Man Rasulullah, man itu sopo Rasulullah. Wama Allah, Allah itu sopo. Amin babe, nopo jenisnya songko emas dua, amin dotin atau songko perak, amin lukasin atau songko tembogo. Fana jalan mongko tumurun, utawa kelak mongko nyamber cara Jawa bihi kelawan ikilah rojul apa saikotan apa gedhek Fajabat mongko merotol nopo soiko dikuf tirok sihi kelawan batok kepalane man. Nah itu tentang riwayat-riwayat terus kan Nabi tahu sebelum diceritani sahabat yang diutus niku. Wong alil kufar ya kufaru tegese te kufaru jadi luna. Iku padha madoni atau berdebat sapa kufar. Yukhasimuna tegese madoni sapa kufar Nabi ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fillahi ing dalam masalah apa. Ini wau amin David amin David dan sebagainya. Wa wa awal usati dunia hali iku banget kuwate. Ayil kuwate tegese banget kuwate, awil akhdi to banget penyiksaan ya walam Thank you. Oke. Oke.